Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du Saudara-saudaraku sekalian Saat ini Allah memperlihatkan Betapa banyaknya kelemahan umat Islam di dalam memahami Islam Kita lebih terpuruk saling memperlemah, saling melukai diri kita sendiri. Kita di dalam memahami Islam lebih sibuk membela bendera kita daripada membela keislaman kita. Kita kadang terlebih sibuk membela kelompok kita daripada izah kemuliaan Islam itu sendiri. Oleh karena itu, andai kata kita tidak berharap banyak dari apa yang sudah terjadi, maka harapkanlah bibit-bibit akan tumbuh semenjak ini dan mulai dari diri kita. Jangan pernah gentar menghadapi masa depan. Masa depan adalah milik Allah. Jangan pernah takut menghadapi musuh dan kesulitan. Semua musuh dalam genggaman Allah. Jangan pernah panik menghadapi kesulitan karena kesulitan adalah ladang yang mengangkat derajat manusia di sisi Allah. Oleh karena itu, Saudara-saudaraku, apapun yang terjadi pada bangsa kita, maka tatapan kita harus tetap lurus ke depan. Jangan pernah panik, jangan pernah gentar. Cahaya sudah menyingsing insya Allah. Akan ada babak baru manusia-manusia Islam yang lebih segar, yang lebih harum, yang lebih kokoh dan lebih tangguh. Allahu Akbar. Saudara-saudaraku sekalian, percayalah, daun-daun tua yang busuk akan berguguran tunas-tunas baru akan tumbuh daripada kita panik daripada kita lelah memikirkan daun-daun yang gugur marilah kita persiapkan diri kita menjadi bagian dari benih yang tumbuh kita buat alinea baru kita buat alinea baru dalam kehidupan kita kita buat cahaya baru menyingsing dan kita harus mulai dari diri kita syarat yang pertama kita harus melihat ke depan. Jangan terlampau panik oleh yang sudah terjadi di belakang. Kita lihat fajar akan menyingsing. Insya Allah akan ada peradaban Islam baru lahir dari negeri kita ini. Buah dari kelelahan batin terhadap kepanikan, buah dari hiruk pikuk permusuhan akan terjadi kesadaran insya Allah. Syarat yang kedua, kita harus siap bahwa perjalanan ini benar-benar memerlukan waktu, memerlukan tenaga, memerlukan kesabaran, membuat generasi baru tidak seperti membalikan sebuah tangan. Kita harus sadar bahwa untuk membangun peradaban yang baru membutuhkan kegigihan, keuletan dan nafas yang sangat panjang. Mungkin besok lusa kita sudah mati, tapi kita tidak pernah gagal karena kita sudah memulainya dari saat ini. Allahu akbar. Oleh karena itu syarat yang ketiga jikalau kita ingin membangun sesuatu yang baru, pantang menuntut dari orang lain, pantang menyalahkan orang lain, tapi demi Allah tuntutlah mulai dari diri kita sendiri. Siapakah yang akan merubah Islam? Maka diri kitalah yang akan merubah Islam menjadi lebih bercahaya. Bukan orang tua kita, bukan sahabat kita, bukan guru kita, bukan anak-anak kita. Diri kitalah yang akan memulainya. Karena tidak akan pernah ada yang berubah sebelum kita mulai dari diri kita sendiri. Jangan pernah menuntut orang lain tersenyum kepada kita, tapi tuntutlah diri ini menjadi diri yang penuh senyuman bagi siapapun. Saudara-saudaraku, tidak pernah ada kata pesimis. Seorang pejuang muslim sejati tidak pernah mengenal kalah. Kekalahan adalah kalau tidak pernah berani memulai. Kekalahan adalah kalau berhenti di perjalanan. Bagi kita, hanya kemenangan dan kemenangan yang akan kita capai. Kalau kita memulainya dari sekarang, jadilah seorang pribadi muslim. Jadilah perkataan kita, pembicaraan kita, perilaku kita adalah benar-benar menunjukkan keagungan Islam. Tidak usah tuntut siapapun memperlakukan diri kita, tapi tuntutlah diri kita menjadi seorang muslim yang benar-benar bisa menjadi harapan bagi umat masa yang akan datang. Sahabat-sahabat sekalian, bangunan ini kokoh, bangunan ini indah, bangunan ini megah justru karena keberagaman komponen yang ada di dalamnya. Marilah kita menikmati keberagaman hasanah umat Islam di Indonesia sebagai bagian dari kekokohan. Jangan pedulikan bendera, jangan pedulikan mazhab, jangan pedulikan organisasi, Sepanjang dia benar-benar dalam syariat Islam Dia adalah bagian dari kekokohan umat Islam Jangan pernah ingin menonjolkan diri karena kita tidak pernah bisa utuh kecuali dengan kebersamaan. Keindahan adalah kebersamaan. Marilah kita nikmati perbedaan sebagai hasanah untuk keindahan dan kekokohan Islam. Jangan pernah meremehkan sekecil apapun karena paku yang kecil akan mengokohkan, kabel yang kecil akan memperindah suara, lampu yang kecil akan menjadi cahaya. Tidak pernah ada yang kecil dalam pandangan Allah. Marilah kita berhenti untuk meremehkan siapapun karena kita tidak akan pernah bisa kuat kecuali justru jua oleh perjuangan yang kita anggap kecil. Dan yang terpenting dari semua ini, percayalah bahwa sekecil apapun yang kita lakukan, kalau kita memulainya, tidak pernah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duhai mataku apa yang kau tatap Batinku terhijab Sesak dan gelap Duhai mataku Jagalah pandangan Dari pesona kemaksiatan yang menghancurkan manisnya iman Astagfirullah Rabbal Baraya Astagfirullah Minal Khotoya Mari Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah Minal khotoya Duhai mataku Apa yang kau tatap Batinku terhijab gelap Sesak dan gelap Duhai mataku Jagalah pandangan dari pesona kemaksiatan yang menghancurkan manisnya iman Astagfirullah Ya Allah Ampuni Apapun yang kami tatap Ya Allah Minal khotoya Astagfirullah tanganku Apa yang kau ucap Hatiku membisu Dan kian membeku Cukuplah sudah Dusta dan gibah Hanyalah Zikrullah penghias lidah Hanyalah zikrullah hidupkan indah Astaghfirullah Rabba baraya Astaghfirullah الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا Duhai jasadku Apa kau lakukan batinku tertekan Jiwa pun tak tentram Duhai jasadku Bersabarlah dirimu Dari godaan Serta jeratan Kemilau dunia tipuan syaitan Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah Minal khataya Engkau padaku Atau kau enggan menerima jasadku Duhai amalku Jadilah bekalku Penolak fitnah Penabur cahaya Di alam barzah kuburku kelak Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah Minal khataya Astaghfirullah رب البرايا أستغفر الله من الخطايا Duhai Tuhanku Pujaan hatiku Betapa ku rindu DenganMu, Duhai Tuhanku Duhai pujaanku Izinkan daku berjumpa denganmu Izinkan kelak berjumpa denganmu